Mimah al-Ajurumiyah fi ilmi al-Arabiyah. Ta'lif al-Allamah Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman al ruini al-Maliki. Ya, sengaja kita tambahkan pelajaran ini yang insya Allah lebih, lebih ringan daripada yang barusan kita baca Al-Kawakib Ad-Duriyah untuk memberikan kemudahan bagi yang lain yang masih kesulitan untuk mengikuti pelajaran kawakib. Ya. Ya karena waktu kita hanya setengah jam insya Allah dari setengah sepuluh sampai jam sepuluh setiap hari kecuali hari Sabtu mungkin dari jam sepuluh sampai setengah dua belas kalau dimudahkan. Ya, baik kita langsung baca apa yang beliau tuliskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin sedikit kita singgung robnya ya. Barangkali ada faedahnya bismillahirrahmanirrahim. Ini jar majrur. Muta'aliknya dengan fi'il yang mahduf. Muta'aliknya dengan fi'il yang mahduf. Diakhirkan. Ya. Takdirnya bisa u'alif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim saya menulis u'alif. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang Robnya? Alhamdulillah. Kan? Mubtada. mana? Lillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob. Eh, Robnya sebagai apa? Sebagai? Bukan. Sebagai sifat. Dari lafdulillah Allah. Dia simfa'il itu Ya. Maknanya Malik. Ya. Kayak bar dari al-bar. Ya. Rabbil alamin, Rabb sebagai sifat dari lafzul jalalah Allah. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pada para sahabatnya seluruhnya. Di sini Sayyidina Irabnya apa? Isim majrur dengan ala. Aslinya Sayyidi itu sebagai sifat dari Muhammad. Ya. Ada kaidah di sini semoga bisa difahami. Kalau ada sesuatu yang aslinya sifat ma'rifah didahulukan dari yang disifati maka dia i'rabnya tergantung ya tergantung apa yang sebelumnya. Di sini sebelumnya ala huruf jar, maka dia dijarkan. Kemudian mausufnya yang disifatinya Muhammad di Arab sebagai badal di sini. Ala sayyidina Muhammadin, Muhammad sebagai badal. Ya semisal ini dalam Al-Qur'an ila siratil azizil hamidi Allahi itu juga sama badal atau apa bayan. Kemudian ajma'in di sini Arabnya sebagai apa? Taukid, ya taukid. Wa ba'd, wa ba'd itu wawu adalah ganti dari amma. Aslinya amma ba'du diganti ammanya dengan wawu. Jadi wa ba'du. Adapun setelah itu فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الأجرمية maka ini adalah مقدمة pendahuluan, pembukaan dalam ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu banyak cabang-cabangnya, ada 12. Tapi ini yang dimaukan di sini oleh beliau adalah apa? Ilmu nahu. Sehingga di sini lafaznya umum tapi yang dimaukan dengannya khusus. Al-am yuradu bil khusus. Sesuatu yang umum tapi yang dimaukan khusus yaitu apa? Nahu. Itu ada ilmu sorof, ada ilmu bayan dan yang lainnya. Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Mukaddimah ini adalah menyempurnakan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Jadi mutammimah ini sebagai penyempurna dari pembahasan-pembahasan yang ada pada Al-Ajurumiyah. Dilengkapi di sana yang kurang. Ya. Takun wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Ya. Mukaddimah ini ataupun mutammimah ini menjadi perantara antara dia dengan selainnya dari kitab-kitab yang luas seperti Al-Mughni Ibn Hisham dan yang lainnya Allah ta'ala biha kama nafa bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan mukaddimah ini, mutammimah ini. Sebagaimana Allah telah memberikan manfaat kepada manusia dengan aslinya yaitu al-ajurumiyah. Al-ajurumiyah itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya. Perhatian ulama juga sangat besar. Kita mendapati di sana bukan hanya ada satu pensyarah, dua, tiga bahkan lebih. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dengan kitab ini macam mimah sebagaimana Allah telah memberikan manfaat dengan kitab Al-Ajurumiyah fil hayati wa ba'dal mamat di kehidupan dunia ini dan setelah mati. Innahu qaribun mujibu da'awat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dan mengabulkan doa-doa para hambanya. Al-kalamu. Ya. Di sini dibahas pertama kali tentang al-kalam. Karena yang namanya ucapan-ucapan orang Arab juga tulisan-tulisan mereka tidak keluar dari yang namanya al-kalam. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wab'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dan dengan peletakan. Al-lafaz itu secara bahasa bermakna romyu, membuang. Membuang. Seperti dalam ucapan mereka orang Arab, akal tu tamroh falafadhu bin nawah. Saya makan kurma, kemudian saya membuang atau melepehkan apa? Bijinya akal akaltu tamrah tu bin nawah. Saya makan apa kurma kemudian saya buang bijinya. Itu mana lafaz cara apa? Cara bahasa. Ya. Adapun makna lafaz secara istilah adalah apa? Anda sudah tahu di kita apa? Tuhfa itu. Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Allati tabtadi bi al-alif watatahibil ya, itu makna lafaz secara istilah yaitu suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Contohnya apa lafaz baitun, rajulun. Ya, huruf-huruf juga masuk, fi'ila, an, ala, fi'il, fi'il juga masuk. Kemudian al-murakkab. Yang lafaz ini tersusun. Murakkab di sini yang dimaukan adalah murakkab isnadi. Karena murokab dalam bahasa Arab itu banyak. Ada murokab isnadi dan ini yang dimaukan dalam bahasan kita. Ada murokab idofi, mudaf mudof ilai, Abdullah. Ini bukan. Tidak masuk pada bahasan kita. Ada juga murokab apa? Masjid, ya kan? Ba'labak, si bawai dan yang semisalnya. Jadi yang dimaukan dengan murokab di sini adalah murokab isnadi. Dari musnad dan musnad ilai, Musnad dan musnad ilai. Seperti fi'il dengan fa'il. Contohnya kharaja Muhammadun. Kharaja Muhammadun. Ini musnad musnad ilaih. Ya. Kharajanya yaitu al-khuruj keluar ini sebagai apa? Hah? Kharaja Muhammadun mana musnadnya? Kharaja Muhammadun. Hah? Kharaja sebagai musnadnya. Muhammad sebagai musnad ilaih, tempat penyandarannya. Khoroja sesuatu yang disandarkan kepada Muhammad. Contoh yang lain, Muhammadun alimun. Mana di sini musnadnya? Alimun. Ya, al-ilm disandarkan kepada apa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai musnad ilaih. Jadi ini dimaukan dengan murokab di sini tidak semua murokab, tapi murokab apa? Isnadi. Dari fil fa'il ataupun isim bersama isim. Al-mufid yang berfaedah. Di sini al-mufid sebagai sifat bagi apa? Kalau tadi al-murkab i'rabnya sebagai sifat dari al-lafaz kan, lafaz yang tersusun. Sekarang al-mufid itu sebagai sifat i'rabnya. Sifat dari apa? Hah? Sifat bagi apa? Sifat bagi murkab. Iya. Jadi murkab yang mufid, bukan lafaz yang mufid ya. Jadi al-mufid itu sebagai sifat bagi yang murokab. Murokab tapi mufid. Karena tidak semua murakkab itu apa? Mufid. Contohnya Iza ja'al ustadu. Kalau ustad datang, di sini murakkab, mufid enggak? Iza ja'al ustadu. kalau ustad telah datang. Mufid belum? Belum. Maka ini bukan kalam. Jadi syaratnya mufid, berfaedah. sunu, sukutul mutakallim alaih. Bihaitsu la yabqa sami' yantadhir yantadhiran li syai'in akhar. Itu mufid. Baiknya seorang pembicara berhenti padanya dan tidak membuat si pendengar menunggu-nunggu kelanjutannya. Nah, itu mufid. Bil wab'i dengan meletakkan. Di sini al wabr ada dua makna yang disebutkan oleh mereka ahli nahu. Makna yang pertama dari al wabr adalah bil qasdi yaitu dengan kesengajaan. Kalam ini yang berisi lafaz yang tersusun dan berfaedah ini diucapkan dengan kesengajaan tidak dalam kondisi mabuk ataupun ngelindur. Ini makna yang pertama dari al wabah yaitu bil qasdi dengan apa? kesengajaan. Adapun makna yang lain adalah di al wabah al-arabi dengan peletakannya orang Arab sesuai dengan peletakannya orang Arab. Seperti khuruja digunakan oleh, oleh mereka orang Arab untuk menunjukkan perbuatan al-khuruj keluar di waktu yang telah lewat. Muhammadun digunakan untuk apa? seorang yang laki-laki dinamai dengan nama ini. Nah itu. Jadi al-kalam maknanya secara istilah adalah al-lafdul murakkabul mufidu bil wab'i. Lafaz yang tersusun yang berfaedah dan dengan peletakan. Ya. Sedangkan makna al-kalam ya secara bahasa apa? Nah, ini kan secara istilah ahli nahu. Maknanya secara bahasa apa? Jadi ya, secara bahasa kata e, Ibnu Malik kalau nggak salah, ismun likulli ma yutalaffaz bih. Mufidan atau ghair mufidan. Jadi kalam secara bahasa adalah nama untuk sesuatu yang diucapkan. Apakah berfaedah ataupun tidak berfaedah? Nah, itu maknanya secara bahasa. Ya. Ismun likul lima yutalafaz bih mufidan kana au lam yufid ataupun ghairu mufid. Nama untuk sesuatu yang diucapkan, dilafazkan apakah ada faedahnya ataupun tidak. Itu makna secara bahasa. Adapun makna kalam secara lughah yang disebutkan di dalam apa? Syarah tufah itu lemah, ya. Wa aqallu ma yata'allafu min ismain dan kalam itu paling sedikit tersusun dari dua isim, itu paling sedikit. Ya. Contohnya Zaidun qaim. Ya. Zaidun qaimun. Zaidun sedang berdiri. Dan terkadang ya tersusunnya dari dua isim ini hakiki. Ya, seperti Zaidun qaimun. Kadang hukmi, hukumnya saja tersusun dari dua isim. Seperti kalau ada seorang yang mengatakan Muhammad sebagai jawaban dari Masmuk, siapa namamu Muhammad? Ini Muhammad secara hukumnya tersusun dari berapa? Isim? Dua. Iya kan? Maksudnya apa? Ismi ataupun tiga bahkan. Yang dua lah. Apa yang dua? Contohnya. Man anta. Muhammad. Maksudnya apa? Anak Muhammad. Itu kan? Anak Muhammad. Ini tersusun dari dua isim. Tapi hukmi. Sifatnya pada hukum saja. Kalau yang hakiki contohnya Zaidun imun. Jadi paling sedikit kalam itu tersusun dari dua isim. Contohnya Zaidun imun atau pada pembahasan itu apa kawakib itu akoimun zaidun iya kan au min fi'lin wasmin ataupun tersusun dari fi'il dan isim contohnya koma zaidun ya koma zaidun terkadang bisa juga tersusun dari satu fi'il dengan dua isim ya zonantu zaidan qaiman itu kan satu fiil dua isim ya kan saya menduga bahwasanya saya adalah seorang ataupun sedang berdiri terkadang dari satu isim tiga eh satu fiil dan tiga apa tiga isim iya alim tu Zaidan misalkan aliman saya tahu Zaid itu seorang yang alim di situ tiga isim ta, kemudian Zaidan aliman. Kadang terdiri dari satu fiil dan empat isim. Alam tu Zaidan amron ko iman. Alam tu Zaidan amron ko iman. Saya kasih tahu kepada Zaid saya Amr sedang berdiri misalkan. Itu kan ada satu fiil ya, alama. Isimnya ada empat. Karena memang alama butuh apa? Tiga maf'ul. Iya. Yeah. Al-Muhim seperti itu. Paling sedikitnya yang namanya kalam tersusun dari dua isim ataupun satu isim dengan satu fi'il. Itu kalam. Ya. Kurang dari itu nggak boleh. Lebih silahkan. Ya. Wal kalimah qaulun mufradun. Kalimat yang merupakan satuan-satuan dari kalam itu adalah qaulun mufrad ucapan yang mufrad. Qaulun itu apa? Qaulun adalah lafaz yang menunjukkan kepada makna. Itu qaul. Al-lafzu dalu ala ma'nan. Itu qaul. Lafaz yang menunjukkan kepada satu makna. Seperti Zaidun ini qaul, lafaz karena ada maknanya. Tapi kalau dibalik menjadi days. Ini bukan apa? Qaul, enggak ada maknanya. Zaidun dibalik jadi days. Ini bukan apa? Qaul. Ya mufrodin mufrod yang dimaksud dengan mufrod di sini adalah apa yang bagian-bagiannya kalau dipisahkan itu tidak menunjukkan kepada keseluruhannya seperti zaidun kalau dipisah-pisah jadi za kemudian ya menjadi dal itu menunjukkan enggak kepada mana zaid tidak ya kan zaidun dipot dipisah-pisah za sendiri, ia ya sendiri, dal sendiri menunjukkan kepada zat enggak? Tidak. Itu mufrad. Apa yang bagian-bagiannya tidak menunjukkan kepada keseluruhannya ataupun sebagian makna dari keseluruhannya. Berbeda dengan contoh baitu Muhammadin. Ya, baitu Muhammadin. Ini apa? Murokab namanya. Ya, lawan dari mufrad. Kalau dipisah baitun sendiri, Muhammad sendiri, ada nggak di situ makna? ataupun menunjukkan tidak kepada sebagian makna baik itu Muhammadin menunjukkan kan menunjukkan baik itu Muhammadin kalau dipisah jadi baik itu dengan Muhammadun di situ kan masih menunjukkan kan sebagian makna yang dikandungi oleh baik itu Muhammadin ya kan rumahnya Muhammad bisa-bisa Muhammad sendiri rumah sendiri masih menunjukkan sebagian makna yang dikandungi pada baik itu Muhammadin maka ini murokab namanya jadi kalau sebagiannya ataupun bagian-bagiannya itu menunjukkan sebagian makna dari keseluruhannya, maka ini merokab. Tapi kalau dipisah-pisah, ya kemudian bagiannya tidak menunjukkan sebagian maknanya, maka ini apa? Mufrad. Contohnya apa kalimat? Ya banyak. Dari isim, baitun, masjidun, rajulun, muhammadun. Dari fiilnya, kharaja, zahaba. Dari apa? Hurufnya, fi, min, ila, an, ala. Ya. Itu kalimat. Kalimat adalah ucapan yang mufrad. Keluar dari mufrad apa? Murokab ya murokab wahia dan dia kalimat tersebut adalah yang pertama isim yang kedua fi'il yang ketiga huruf yang datang membawa makna isim apa definisi isim secara bahasa sudah dijelaskan di dalam kitab tuhfah madalala musamma apa yang menunjukkan kepada sesuatu yang dinamai itu apa isim Adapun makna isim menurut istilah juga disebutkan di dalam apa? Syarah Tufa itu. Apa? Hah? Madalah ala Gimana madalah? ala? Apa? Masih ingat enggak? Madalah ala ma'nan fi nafsihi. Iya kan? Walam yaktarin bizaman. Itu isim. Ma dalla ala ma'nan fi nafsih walam yaktarin bizaman. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Itu isim. Coba untuk merujuk kembali itu kita apa? coba Ah, kemudian fi'il apa makna secara bahasa? Al hadas ya kan? Jadian. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Madalla ala ma'nan fi nafsih Waktaronat Ya, di ahadi al-azmina as-salasah. Apa yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Ya. Kemudian huruf di sini tidak mutlak. Tidak semua huruf itu masuk kepada yang namanya al-kalimah. Khusus di sini, yaitu huruf yang datang membawa makna. Maka huruf-huruf hijaiyah ya huruf-huruf hijaiyah itu tidak masuk kepada pembahasan al-kalimah. Abata saja ataupun huruf mabani yang dibentuk darinya kalimat baitun itu huruf hijaiyah ba ya ta ini bukan apa? Bukan kalimah ataupun bukan huruf yang masuk kepada al-kalimah. Adapun yang dimaukan dengan huruf yang masuk pada penamaan kalimah adalah huruf yang ada maknanya. Ya, min, ila, an, ala ataupun huruf apa? huruf-huruf jari yang lainnya masih banyak. Dan huruf maknanya secara bahasa adalah apa? Atoros, tepi. Ataupun maknanya secara istilah adalah apa? Madalah ala maknan fi ghairih. Apa yang dia menunjukkan makna tapi pada yang lainnya. Ada maknanya seperti min, ila, ada maknanya min al-ibtida, ya kan? Tapi makna ini belum jelas sebelum disandarkan kepada yang lainnya. Nah itu. Kalimat ada tiga macam, isim, fiil, huruf. Fal ismu yu'rafu bil isnad ilaih. Maka isim itu dikenali dengan al isnad ilaih. Sebelum ini saya sebutkan bahwasanya kata mereka ahli nahu isim itu tandanya banyak 30 atau lebih. Ya, saja di sini disebutkan oleh beliau tanda-tanda yang paling pokok, yang paling penting. Tanda yang pertama dari isim yang dengannya kita bisa mengetahui bahwasanya kalimat tersebut adalah isim adalah al-isnad ilaih bil isnadi ilaih dengan adanya al-isnad ilaih. Maksudnya apa? Isnadu syai ilaih dengan disandarkannya sesuatu kepadanya. Maka tempat penyandaran tersebut adalah isim. Ada pun yang disandarkan kadang fil kadang isim. Contohnya nih. Ya. tu Dorabtu. Di sini apa yang disandarkan? Adorab kan? Pemukulan disandarkan kemana itu? Adorab kepada domir ah, Tempat penyandaran ini isim mesti. Yang disebut dengan musnad ilaih. Jadi isim itu dikenali dengan disandarkannya sesuatu kepadanya. Kalau ada sesuatu disandarkan kepadanya maka dia sebagai isim. Iya. Seperti tadi dorabtu atau dalam firman Allah Ya. Ma'indakum yanfad. Ma'indakum yanfad. Apa yang ada pada kalian dari dunia itu akan hilang, akan binasa. Di sini ma adalah isim. Dari mana kita ketahui bahwa saya ma di situ isim padahal tidak masuk di situ tanda-tanda isim. Khafat nggak masuk, tanwin nggak masuk, dan yang lainnya juga nggak masuk. Dari istad ilai, yaitu dari disandarkannya an-nafad. An-nafad adalah masdar dari yanfad itu an-nafad disandarkan kepada ma. Dengan ini kita tahu bahwasanya ma adalah isim. Kenapa? Karena an-nafad disandarkan kepadanya. Karena ma adalah tempat disandarkannya an-nafad ataupun yanfad itu. Iya. Ini alisna dilai adalah tanda yang paling bermanfaat untuk kita bisa mengetahui satu itu sesuatu itu sebagai isim. Ya, karena pada contoh tadi domirta pada dorobtu juga pada ma, pada contoh ma indakum yanfad itu tidak masuk padanya tanda-tanda isim. Khafat nggak masuk, tanwin nggak masuk, tapi isnadilai masuk. fahmin ya? Ya. Jadi tanda yang pertama dari isim adalah isnad ilai. Disandarkannya sesuatu kepadanya. Ada punya disandarkan kadang isim kadang fiil gitu. Tapi tempat penyandarannya itu masih isim. Contoh Ya. Khoroja Muhammadun. Di sini yang disandarkan apa? Fi'il itu al-khuruj ya kan? Disandarkan kepada apa? Muhammad. Berarti Muhammad sebagai isim. Contoh sekarang yang disandarkan isim. Muhammadun alimun. Di sini al-ilm disandarkan kepada siapa? Muhammad. Di sini alim isim disandarkan kepada Muhammad. Muhammad mesti sebagai isimnya karena dia merupakan tempat penyandaran. Contoh yang berikutnya adalah al-khafad. Al-khafad. Hmm. Al-khafad sudah kita lewatkan ya. Tentang maknanya secara bahasa dan istilah di dalam kitab Tuhfa. Silakan nanti merojah kembali. Apa? At-tasaful, ya, rendah, mendatar. Adapun maknanya secara istilah adalah apa? Al-fathah allati yuhdithuha al-amil aw mana Ya, kalau antum lupa silakan dibuka kembali tuhfah fathah yang dimunculkan oleh amil ataupun pengganti dari fathah nah, itu apa khafat fathah ataupun wakilnya yang itu dimunculkan oleh amil-amil seperti pada contoh nazartu ila Muhammadin saya memandang kepada Muhammad Muhammadin itu isim yang mahfud dihafazkan oleh huruf jar ila. Apa tanda khafadnya? Kasroh. Apa yang menyebabkan kasroh? Ya tadi huruf masuknya huruf khafad. Yang menjadi bahasan kita di sini adanya kasroh pada Muhammadin itu menunjukkan bahwasanya dia Muhammad sebagai isim. Kemudian tanwin. Ya, tanwin di sana macam-macam. Iya. Ada tanwin muqabalah, ada tanwin iwad, adatan min tamkin silakan antum merujuk kembali al-muhim kalau antum dapati satu kalimat adatan min padanya maka biasanya kalimat tersebut adalah apa isim kalimat tersebut adalah isim jaa zaidun hadza baitun nah itu semua yang bertanwin adalah apa isim wa bidukhulil alifi wal lam juga isim itu dikenali dengan masuknya alif dan lam al baitu kabirun. Ya. Wa hurufil khafdi dan dengan masuknya huruf-huruf khafad. Kalau ada satu kalimat dimasuki huruf khafad maka kalimat tersebut adalah isim. Ya. Karena huruf tidak bisa masuk kepada huruf tidak bisa masuk kepada huruf juga tidak bisa masuk kepada fiil. Hmm. Kalaupun ada huruf masuk kepada huruf maka ditakwil dengan isim. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Sudah habis waktunya ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Gak usah bosan-bosan untuk antum memuroja kembali apa yang telah antum pelajari. Insya Allah cepat saya targetkan setengah tahun mungkin bisa selesai. Sehingga antum murojanya yang apa serius. Dihafalkan ya. Mampu kan dihafalkan? Iya. Penting ini. Dimerujuk kembali silakan kitab Tuhfah. Iya. Adapun yang belum ada antum tulis. Kalau sudah ada Tuhfah antum nggak perlu tulis, tinggal antum buka kembali. Nanti insyaallah sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya akan ada murojaah. Akan ada murojaah. Iya. Di sini sebelum kita tutup barangkali bermanfaat Coba Eropnya apa? Fal ismu yu'rafu Fal ismu Eropnya apa? Yaqi Saya apa? Siapa yang bisa? Al ismu Eropnya Sebagai mubtada Yu'rafu Fi mubara, marfu' ditajarudi minan nasib Atau mughayyir sirah marfu li tajarudi minan nasib wal jazim ala mutrafi ad dhammah. Ya. Mana di sini naibul failnya? Dhamir mustatir. Fi jawaz naqdiruhu wa. Insyaallah nantilah. Pada pertemuan berikutnya perlu sepertinya untuk kita biasakan untuk mengharap Ya, matan yang kita baca. Jadi yang antum perlu kuasai adalah pertama definisi ya definisi kemudian syarat-syarat ataupun yang semisalnya yang dibutuhkan itu dihafalkan kemudian i'rabnya ya i'rabnya ya cukup subhanallah bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum